Para pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan serial Sandiwara Radio Tutur Tinular. Terima kasih untuk Radio Karimata FM yang telah memutar kembali serial Sandiwara Radio ini. Kunjungi terus www.kartunet.com. Dapatkan update seri-seri terbarunya yang pastinya makin seru. Selamat mendengarkan. ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.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 disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Isri Yonoka. Kali ini episode ketujuh dengan judul Mata Air di Tanah Gersang. seri ke-205 ini didukung oleh para pemain Nonon sebagai Ayu Pupu, Ivonero sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Kang Iwan sebagai Kisugata Brahma, Abang dan Adek sebagai prajurit, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Akhirnya Ayu Pupuh membuka kerahasiaan dirinya. Dia mengakui bahwa dialah sebenarnya ibu kandung Sakawuni. Semula Sakawuni merasa sedih, kecewa dan benci. Tapi kemudian ibu dan anak itu pun saling memaafkan. Mereka berpelukan erat dalam temaram cahaya bulan di puncak bukit Panampihan. Mereka lalu bersama-sama kembali ke rumah kediaman Ayu Pupuh alias Dewi Tunjung Biru. Malam itu, Dewi Tunjung Biru dan Kisugata Brahma merawat luka-luka Arya Kamandanu. Lepas tengah malam, Arya Kamandanu sadar dari pingsannya, tapi kemudian dia tidur pulas sekali. Sakawuni merasa lega karena Arya Kamandanu tidak lagi merintih dalam tidurnya. Pagi harinya dia terbangun dan merasakan sakitnya sudah banyak berkurang. Sakawuni mengajaknya pergi ke selambi depan untuk menemui Dewi Tunjung Biru dan Kisugata Brahma. Bagaimana keadaanmu sekarang? Oh, saya merasakan tubuh saya sudah menjadi lebih segar. Kau sembuh karena bunga tunjung biru itu, Kamandano. <laughs> Tidak, Sakawuni. Dia sembuh bukan karena bunga tunjung biru. Dia sembuh karena Sang Hyang Widi menghendaki kesembuhannya. Sedangkan aku dan bunga tunjung biru hanyalah sebagai persyaratan saja. Hanya sebagai sarananya saja. Iya. Memang, sebenarnya begitulah yang terjadi, Bunyi. Hanya Sang Hyang Widila yang bisa menyembuhkan seseorang dari sakitnya. Karena semua yang terjadi di atas permukaan bumi ini semata-mata berdasarkan kehendaknya belaka. Benar, Kek. Namun begitu, rasanya saya pantas untuk mengucapkan terima kasih atas pertolongan Dewi Tunjung Biru. Iya, iya, iya. Tak ada buruknya mengucapkan rasa terima kasih pada seseorang. Nah, sekarang bagaimana, Pupu? Apakah kau benar-benar ingin melupakan desa Tanibala, desa kelahiranmu? Tidak, Ayah. Bagaimanapun juga, saya tidak akan pernah melupakan Tanibala. Disitulah saya pernah dilahirkan dan dibesarkan. Namun untuk saat sekarang ini, saya terpaksa belum bisa pergi kemana-mana, Ayah. Banyak sekali orang-orang yang datang kemari untuk minta pertolongan saya. Kadangkala mereka datang dari desa-desa yang jauh di bawah sana, Ayah. Ibu sekarang sudah menjadi seorang ahli obat yang mulai terkenal namanya, Kek. <laughs> bagus, bagus. Aku merasa gembira dan bangga karena kau bisa mengabadikan ilmu yang kau miliki untuk kepentingan orang banyak. Ah, kukira sekarang ini kau sudah menemukan jalan hidupmu yang lebih mantap, Pupu. Saya kira begitu, Ayah. Saya sudah mendapatkan kebahagiaan dengan cara hidup seperti ini. Ah, baiklah, Pupu. Ayahmu hanya bisa mengirim doa dan restu dari jauh. Semoga San Hyang Widi selalu melindungi langkah-langkahmu. Setelah dirasa segala sesuatunya cukup, Kisugata Brahma lalu minta diri kembali ke desa Tanipala. Sakawuni membantu Arya Kamandanu naik ke atas kuda. Matahari tersembul dari punggung gunung Semeru dan cahayanya celang cemerlang menerangi dataran dan lembah-lembah serta bukit-bukit di bawahnya. Kabut pagi mulai menipis, dan cahaya matahari mulai hangat ketika mereka berangkat. Dewi Tunjung Biru menghantar sampai ke batas halaman. nampak semakin tua. Tapi syukurlah, agaknya beliau mengerti apa yang kulakukan di puncak bukit penampihan ini. Ah, beliau memang seorang yang sangat sabar dan bijaksana. Aku bangga sekali mempunyai orang tua seperti beliau. Ah, Sakawuni anakku tahu apa yang sedang berkecolak di dalam hatimu, nak. Ibu tahu kau sedang jatuh cinta. Mudah-mudahan saja kau tidak salah menentukan pilihan. Mudah-mudahan kau tidak mengulangi pengalaman ibu di masa lalu. Semoga hidupmu kelak bahagia, nak. Semoga Sang Hyang Widi selalu melimpahkan rahmatnya untukmu. Tunjung kuning, tunjung putih, tunjung abang, dan kau tunjung irang. Ayolah, mengapa kalian malah berdiri berjajar di situ? Ayolah kita mulai bekerja seperti biasa lagi. Masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan hari ini. Sugata Brahma, Sakawuni dan Arya Kamandanu terus berkuda menuruni lereng bukit Panampihan. Menjelang tengah hari, mereka sudah meninggalkan kaki bukit. Mereka terus berkuda ke arah utara. Setelah melewati Candi Kidal, mereka mulai menyeberang hulu sungai Brantas. Mereka istirahat sejenak untuk minum di desa Balupare yang letaknya di sebelah timur kota Singasari. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju kaki Gunung Bromo. tidak akan salah, Kakang. Aku mengenal salah seorang dari mereka. Hah? Orang yang mana yang kau maksudkan? Hmm? Yang perempuan. Aku masih bisa mengenali wajahnya dengan baik. Tapi aku masih meragukannya. Kita hanya berpapasan sekilas dengan mereka itu. Tapi aku dapat melihat wajahnya dengan cukup jelas, Kang. Ya, sekalipun kau mengenali orang itu, apa yang bisa kita lakukan? Hah? Kita mempunyai tugas yang lain sekarang ini. Kita bisa melaporkannya pada tuanku perwira Jaran Lejong, kakak. Nah, itu dia tuanku Jaran Lejong, kakak. Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Hah? Kami baru saja istirahat, uh, tuanku Jaran Lejong. Kami berdua telah mengitari candi Jajahu sampai dua kali. Kami merasa lelah, kemudian kami istirahat sejenak. Eh, kalian jangan menjadi orang-orang pemalas. Istirahat saja kerja kalian. Kalian ditugaskan apa oleh Mantri Segora Winotan? Ah, ampun Tuan. Kami ditugaskan membantu Tuan Jalan Rejong selama mengadakan pemeriksaan di daerah sekitar uh, kota Singasari. Nah, membantu Kalian berdua ditugaskan membantu aku. Karena itu kalian jangan berbuat seenaknya. Ya Tuhan. Kalian harus terus bersamaku. Aku belum begitu mengenal daerah ini. Kalian harus menjadi penunjuk jalan yang baik. Jangan malah pergi kemana-mana. Ampun Tuhan, uh, kami berdua memang bersalah ah, Tuhan. Ah, cukup. Sudah. Kalian tidak usah berbuat macam-macam. Kalian harus betul-betul membantu tugas-tugasku di sini. Oh iya Tuan. Kalau kalian berbuat seenak turut kalian sendiri, aku akan melaporkannya pada Menteri Segora Winotan. Dan kalian bisa langsung dipecat. Sudah, ayo kita berangkat. Aku masih belum puas. Aku ingin mengitari sekali lagi kota Singasari. Uh, tunggu Tuan, uh, tunggu dulu Tuan. Tunggu apa lagi? Hah? Kau masih ingin istirahat lagi? Ampun Tuan, uh, teman hamba ini ingin melaporkan sesuatu yang barangkali penting Tuan. Betul begitu. Apa yang ingin kau laporkan? Baru saja tadi kami berpapasan dengan tiga orang berkuda, Tuan. Hmm. Dan salah seorang di antaranya saya kenal dengan cukup baik. Siapa orang itu? Ah, sepertinya orang itu selama ini dicari-cari oleh pemerintah Kediri, Tuan. Siapa orang itu? Di negeri ini banyak sekali orang yang dicari-cari pemerintah. Tapi siapa namanya? Dan apa hubungannya dengan pemerintah Kediri? Ah, Ampun Tuhan, dia adalah seorang perempuan. Uh, kalau tidak salah, uh, dia bernama Sakawuni Tuhan. Sakawuni. Bagaimana kau bisa yakin bahwa dia Sakawuni? Orang itu memang berbahaya sekali. Uh, waktu itu hamba diutus Manti Sekodowinotan ke Jason Wungka untuk uh, mengantarkan surat Tuan. Iya. Disitulah hamba bisa bertatapan muka dengan pendekar wanita yang bernama Sakabumi. Malah waktu itu hamba duduk berhadapan dengannya Tuan. Dan belum lama ini hamba dengar bahwa Sakawuni sedang dicari-cari. Uh, apa benar begitu Tuan? Iya. Dia memang dicari-cari pemerintah Kediri. Orang itu telah berkhianat. Orang itu mempunyai kesalahan yang sangat besar terhadap pemerintah Kediri. Kalau bisa ditangkap, dia bisa dihukum berat. Tapi prajurit, ya Tuan. Apa kau betul-betul yakin bahwa dia Sakawuni? Hamba yakin Tuan. Memang dialah Sakawuni. Dia berkuda bersama dua orang yang lain. Yang satu orangnya masih cukup muda Tuan. Sedang yang satunya lagi sudah lanjut usia. Hmm. Mereka berkuda ke arah sana Tuan. Uh, ke arah kaki Gunung Bromo. Hmm. Kalau memang begitu, kita harus mengambil tindakan. Baiklah. Sekarang kalian berdua kutugaskan untuk membuntuti mereka. Ah. Sementara aku akan melaporkan hal ini pada Tuanku Bajil di Jasunungkal. Ah, lalu setelah kami yakin kemana arah tujuan mereka, ah, apa yang harus kami lakukan, Tuan? Dengar. Yang pertama kali, kalian harus dapat memastikan bahwa orang itu adalah Sakawuni. Dan kedua, kalian harus bisa memastikan kemana arah tujuan mereka. Dan setelah data-data itu kalian peroleh, kalian segera melaporkannya ke Jatunungkal. Ungkal. Urusan ini akan langsung ditangani oleh Tuan Kumpu Bajil. Baik, Tuan. Kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Tapi awas, kalau kalian sampai teledor, Aku akan melaporkan hal ini pada Mantri Segoro Winotan. Ayo kita berangkat. Uh, sekarang bagaimana Kakang? Ya, bagaimana lagi? Kita sudah mendapat tugas baru sekarang. Ah, dan tugas ini jauh lebih berat dan berbahaya. Salah-salah nyawa kita yang akan menjadi taruhannya. Mumpung belum terlalu lama, Kang. Saya kira mereka belum pergi terlalu jauh, Kang. Ayo, kita susul mereka, Kang. Tiba di desa Tanipala kembali, Kisugata Brahma menyarankan agar Arya Kamandanu banyak istirahat. Dua hari lamanya Arya Kamandanu hanya berpaling saja di ruangan tidurnya. Hari berikutnya dia terbangun dan merasakan tubuhnya menjadi semakin bertambah segar. Dia merasa jenuh terus-menerus berada di ruangan tidurnya. Dia ingin berjalan-jalan di luar untuk mencari suasana lain. Oh, ah, Kamandano, oh, ah, nampaknya kau jauh lebih segar pagi ini. Ya, benar Sakawuni. Lambung kiriku sudah tidak terasa sakit lagi. Dua malam ini aku tidur pulas sekali. Aku juga makan cukup banyak. Wah, kalau terus-menerus begini, aku bisa menjadi gemuk. Kalau kau menjadi gemuk, artinya kau hidup senang. Ya, tapi aku merasa jenuh. Aku ingin jalan-jalan di luar. Apakah kau tahu apa yang sebaiknya aku lakukan untuk menghilangkan kejenuhan ini, Sakawuni? Hmm, tentu saja aku tahu. Mari, kita buat acara yang menarik. Acara apa itu? Kalau memang benar-benar menarik, Aku senang sekali. Ayolah ikut aku. Sakawuni, hmm? akan kau bawa kemana aku sekarang ini? Kau ingin kubawa kemana? Ya, terserah. Aku percaya pasti kau akan membawa aku ke suatu tempat yang menarik. <laughs> Dengar, Kamandano. Aku akan membawamu ke suatu tempat yang sangat menarik. Sangat indah. Bahkan jauh lebih indah dibandingkan istana para dewa di atas langit sana. <laughs> ah, kau ini ada-ada saja, Sakawuni. Kau pasti sedang bergurau. Ah, tidak, Kamandano. Aku tahu kapan saatnya orang bergurau dan kapan saatnya orang harus bersungguh-sungguh. Aku memang akan membawamu ke suatu tempat yang sangat menyenangkan. Uh, mengapa hal ini kulakukan? Aku hanya ingin membuatmu senang, Kamandano. Ya, begitulah nasihat para orang tua. Kalau kita sedang merawat orang sakit, maka kita harus bisa membuat senang hati orang yang sedang sakit itu. Perasaan senang, gembira, dan tentram akan mempercepat kesembuhan sakit seseorang. Tapi, rasanya sekarang ini aku sudah sembuh. Aku sudah merasa tidak sakit lagi. Oh, kau jangan sembrono, Kamandanu. Kau masih harus minum obat dari ibuku. Di samping itu, sekarang ini kau masih dalam perawatanku. Ya, baiklah. Sekarang bagaimana? Sekarang ikutlah aku. Tunggu Sakawuni, tunggu dulu. Kita istirahat dulu. Nah, kan? Ternyata tenagamu belum pulih seperti sedia kala. Apakah kau merasa haus? Sayang sekali. Kita tidak membawa air minum. Oh, jangan khawatir. Nih, lihat Kamandanu. Bukankah buah-buahan di atas itu bisa kita makan untuk sekedar mengusir rasa haus? Buah itu banyak mengandung air. Buah itu biasa dimakan oleh para gembala yang sedang mengembalakan ternaknya. Kau tunggu di sini sebentar ya. Aku akan memetiknya beberapa buah. Tunggu Sakawani. Hmm? Tidak usah. Nanti kau terjatuh. Buah-buahan itu letaknya terlalu tinggi. Aku bisa menjaga diriku dengan baik. Sakawuni lalu melompat. Sebentar kemudian dia sudah berada di atas dahan pohon yang tinggi. Tangannya segera meraih buah-buahan dan melemparkannya satu persatu ke arah Arya Kamandanu. Ah, Arya Kamandanu. Dia takut aku terjatuh. Apakah dia benar-benar takut aku terjatuh? Oh, apakah dia benar-benar menaruh perhatian pada keselamatanku? Ah, nah, aku akan mencobanya. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukannya kalau melihat aku terjatuh dari atas dahan pohon ini. Ah, ah, tolong Kamandanu! Arya Kamandanu baru saja akan mengumpulkan buah-buahan yang dilemparkan Sakawuni. Mendadak dia sangat terkejut. Dia hanya sempat melihat tubuh Sakawuni melayang ke bawah. perhatiin ada yang lagi kayak mendadak nih. Ya, ah? ya kakak loh, Habis belakangan selalu pakai parfum mahal, iya kan? Hmm, tuh harumnya berkelas, elegan banget. Ah, enggak, bohong ah. Selain <laughs> itu kulit kakak juga makin hari makin halus. Perawatan kan? Di, sok tahu deh. Ayo ngaku, harum parfum mewah, perawatan kulit. Hmm, pasti banyak duit nih. Siapapun bakal mengira kamu pakai parfum mewah kalau mandi dengan Gift Silky Skin. Karena fine fragrance-nya memanjakanmu dalam kemewahan parfum elegan. Ekstrak soya binnya jadikan kulit lembut sehalus sutra. Nih, makanya mandi pakai Gift Silky Skin dengan fine fragrance. Oh, ini. Hmm, harumnya <laughs> memang berkelas banget. Mm. Buat aku ya, bayar. Gift, belayan selembut sutra. melepas dan menyambut tamu-tamu Allah sekaligus mengikuti prosesi haji selama di Tanah Suci. Karimata FM kembali menghadirkan informasi haji Karimata FM 2011. Informasi seputar prosesi haji selama di Tanah Suci akan disampaikan secara lengkap oleh kontributor Karimata FM langsung dari Mekah, Madinah, Musdalifah, Arafah, dan tempat-tempat lainnya. Sekarang posisi saya ada di Mekah yang mewakili eh, rekan-rekan dari TV One dan sekaligus juga teman-teman yang ada di Pamekasan ini. Ya Allah, ajunan Tuhan, ajun sini orang ada kawan dari Dan semakin kalau boleh saksi mereka. Yakin kona termasuk dekau ente Yang yakin ajuran Tuhan ya Allah Karena ajuran Tuhan paling banyak yang disebabkan kalinto Kalau peraki menyelamatkan dari neraka Dan kona masuk akidah kawan saya ketika itu bisa Masuk akidah kawan saya ketika itu bisa Masuk akidah kawan saya ketika itu bisa Simak informasi haji Karimata FM 2011 setiap hari jam 11 siang dan jam 3 sore hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Informasi haji Karimata FM 2011 dipersembahkan oleh Rumah Sakit PHC Surabaya, Jalan Prapat Kurung Selatan 1 sampai 2 Tanjung Perak, Surabaya. Telepon 031 329 4801 sampai 3. Profesional Care accountable. Didukung oleh Telkom, the world in your hand. Wakawuni naik ke atas pohon buah-buahan. Dia bertengger di sebuah dahan yang cukup tinggi. Kemudian dia memetik buah-buahan itu dan satu persatu melemparkannya ke arah Arya Kamandanu yang berada di bawahnya. Mendadak dia berhenti memetik terlintas dalam pikirannya untuk menggoda Arya Kamandanu. Oh, Arya Kamandanu. Dia tadi mengatakan bahwa dia mengkhawatirkan diriku. Dia takut aku terjatuh dari atas pohon ini. Ah, apakah dia benar-benar takut aku terjatuh? Apakah dia juga memikirkan keselamatan diriku? Selama ini aku selalu memperhatikannya. Telah beberapa kali aku berusaha menolong menyelamatkan nyawanya. Tapi apakah dia juga akan cemas dan berusaha menolong aku jika aku mendapat bahaya? Ah, aku ingin tahu. Aku ingin mencobanya. Hati-hati, Sakawuni! Oh, tolong! Oh, tolong, Kamandanu! Sakawuni? Sakawuni? Oh, celaka. Rupanya dia pingsan yang harus aku lakukan? ini? Rasakan kau, Kamandana. Kau memang laki-laki yang bodoh. Kau tidak bisa membedakan mana orang pingsan dan mana orang yang pura-pura pingsan. ini, Oh, dia benar-benar pingsan. Tidak, Kamandanu. Aku tidak pingsan. Kau itulah laki-laki yang bodoh. Kau gampang ditipu seorang wanita. Oh, eh, eh, eh, apa yang kau lakukan, Kamandanu? Oh, aduh, dia meraba-raba wajahku. Oh, kurang ajar. Dia menyentuh pundakku. Dia menyentuh pipiku. Uh, aduh, uh, bagaimana ini? Hah? Celaka. Kalau aku masih pura-pura pingsan, wah, habis seluruh tubuhku digerayangin Kamadano. Oh, kurang aja. Uh, eh, tapi, uh, tapi, oh, aduh, uh, mengapa hatiku menjadi berdebar-debar? Dia sekarang mencekal pinggangku erat-erat. Wah, uh, dia meraba-raba betisku. Oh, awas kau Kamadano. Oh, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tubuhku masih belum terlalu kuat. Tapi aku tidak mungkin membiarkannya terus-menerus berbaring dalam keadaan pingsan di tempat ini. Kalau begitu, aku harus menggendongnya ke tempat yang lebih sejuk. Itu. Aku akan membawanya ke bawah pohon yang rindang itu. Arya Kamandanu lalu mengangkat tubuh Sakawuni perlahan-lahan. Sakawuni, gadis yang liar dan nakal itu diam saja ketika tubuhnya dibopong Arya Kamandanu menuju ke sebuah pohon yang rindang. Aduh, enak juga digendong laki-laki. <laughs> Ayo terus Kamandanu. Terus ke sana. Terus ke bawah pohon rendang sana. Aduh, sayang sekali dia tidak tahu bahwa sebenarnya aku hanya pura-pura pingsan. <laughs> Kalau saja dia tahu, tentulah rasanya akan lebih enak. Oh, tangan laki-laki ini benar-benar perkasa. Aku yakin, tangan-tangan seperti ini akan sanggup melindungi seorang wanita selama-lamanya. Tangan yang penuh tanggung jawab. Tangan yang sanggup menempuh bahaya untuk melindungi istrinya. Aduh, rasanya seperti diayun-ayun di awang-awang. Rasanya aku mau digendong seperti ini selama-lamanya. Ah, terima kasih, Kamandano. Terima kasih. Hari ini kau telah benar-benar menaklukkan hati Sakawuni. Dan aku menjadi lega dan gembira. Oh, rupanya kau juga mencemaskan keselamatanku. Rupanya kau juga kebingungan begitu melihat aku mengalami bahaya. Aduh, bunyi nafasnya sampai ngos-ngosan. Dan ah, keringat di wajahku. Hmm, ya, nyaman sekali. Nyaman sekali rasanya. saja pingsan Sakawuni. Oh, ah. Kau baru saja terjatuh dari atas dahan pohon yang tinggi. Uh, Bagaimana keadaanmu? Mm. Apakah kau merasa sakit? Oh, sakit. Uh, aduh, rasanya pinggangku sakit sekali. Uh, aduh. Uh, Kalau begitu, uh, sebaiknya kita pulang saja. Uh, uh, uh, tidak, Kamandano. Tidak usah. Sepertinya sakitku tidak parah kok. Sebentar lagi juga sembuh. Aku tadi hanya kurang hati-hati. Kakiku terpeleset dan ah, tiba-tiba ah, saja aku tidak ingat apa-apa lagi. Ah, ayo, kita teruskan lagi rencana kita semula, Kamandanu. Mengapa kita tidak pulang saja sekarang? Uh, aku mengkhawatirkan keadaanmu, Sakawuni. Uh, uh, tidak, aku tidak apa-apa. Aku hanya Aku hanya... Ah, entahlah. Aku tidak tahu sekarang ini aku sedang mengalami apa. Eh, ayolah, Kamandano. Ayo kemana? Ya, meneruskan rencana kita semula. Kau tahu, di daerah di sekitar sini banyak sekali terdapat kelinci-kelinci liar. Ayolah, kita berburu kelinci. Kau pasti akan senang sekali. Kelinci-kelinci liar itu tidak terlalu sukar ditangkap. Biasanya mereka bermain-main di balik semak belukar. Ayo Kamandanu. Kau benar-benar tidak apa-apa Sakawuni. Hei, eh, kau ini ada apa Kamandanu? Aku tidak apa-apa. Benar-benar tidak apa-apa. Aku bahkan jauh lebih sehat darimu. Sudahlah, ayo kita berburu kelinci. Kita berlomba. Kau berburu di sebelah sana dan aku di sebelah sana. Nanti kita bertemu lagi di tempat ini. Lalu kita hitung pendapatan kita. Siapa yang lebih banyak dapat menangkap kelinci, dialah yang menang. Kau setuju? Uh, baiklah, aku setuju. Mereka lalu berpencar. Arya Kamandanu berlari-lari menuju ke sebuah bukit kecil yang banyak ditumbuhi semak belukar. Tubuhnya segera lenyap di balik rumpun-rumpun semak. Sementara itu Sakawuni berlari ke arah lain. Dia berlari bagaikan terbang di atas rumput-rumput hijau. Rambutnya berkibaran tertiup angin pegunungan yang sejuk. Dia berlari dengan bebas. Kadangkala ia berlari sambil tertawa-tawa kegirangan. indahnya pagi yang cerah ini. Hmm, baru kali ini aku menyadari bahwa desa Tanibala adalah desa yang indah. Desa kelahiranku adalah desa yang cerita. Hmm, mengapa baru sekarang aku bisa merasakan dan menikmati keindahannya? Mungkinkah hal itu karena jiwaku selama ini senantiasa gersang? mempunyai jiwa yang gersang. Tak ada yang bisa dilihat kecuali kegersangan. Tapi sekarang, apa yang tampak terbentang di depan mataku sama sekali berbeda. Semua tampak indah. Rumput-rumput pun ikut indah. Mega-mega di angkasa bagaikan bunga-bunga. Angin membelai bagaikan bisikan asmara di Wakamajaya. Jaya. Apakah memang begini rasanya sedang jatuh cinta? Cinta. Ah, cinta. Oh, rupanya cinta itulah yang selama ini tak pernah aku miliki. Rupanya cinta merupakan mata air di tanah gersang. Ya, cinta adalah mata air di tanah gersang Barang siapa tidak memiliki cinta atau ditinggalkan cinta, maka hidupnya akan menjadi gersang. Gersang dan kering kerontang. Hmm, aku belum bisa menangkap seekor kelinci, Puan. Ah, ada-ada saja Sakawuni. Berburu kelinci adalah pekerjaan anak-anak kecil. <sighs> Tapi baiklah. Aku tidak ingin mengecewakan hati gadis itu. Hmm. Sepertinya ada orang mengikuti langkah-langkahku. Dan jelas dia bukan Sakawuni. Aku tahu Sakawuni berlari-lari menuju ke sebelah sana. Hmm. Siapa orang ini? Kiranya kau yang mengikuti langkah-langkahku. <laughs> Benar, Kamandano. Akulah yang mengikuti langkah-langkahmu. Hm, aku tahu sekarang. Aku tahu watak dan sifatmu yang sesungguhnya. Kau laki-laki berhati busuk. Tunggu Nini Raga Runting. Ada apa sebenarnya? Nah, nah, nah. Sekarang kau pura-pura tidak tahu persoalannya. Kau benar-benar laki-laki berhati busuk. Apa saja yang kau lakukan di tempat ini, Kamandanu? Hmm? Selama ini, aku sedang menderita luka-luka yang cukup parah, Nini Raga Runting. Alah, masa bodoh dengan luka-lukamu itu? Apa kau mau luka-luka atau mau mampu sekalian, aku tidak ambil peduli. Sekarang ini kau harus menjawab pertanyaanku, Kamandanu. Tahukah kau artinya kewajiban seorang laki-laki? Tahukah kau artinya kewajiban seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri? Hm? Jawab Danu. Jangan main-main. Aku datang jauh-jauh dari lereng Arjuna ke lereng Bromo ini tidak untuk main-main. Hm. Aku tahu Nini Raka Kau pasti akan mengabarkan sesuatu tentang Mesin. Bagaimana keadaannya? Apakah dia dalam keadaan sehat-sehat saja? Eh. Kau benar-benar buaya darat, kadal buntu. Kau itu suaminya, Kamandanu. Mesin itu istrimu. Mengapa kau malah bertanya padaku? Seharusnya kau tahu keadaan istrimu. Bagaimana aku bisa tahu, Nini Raka Runting? Bagaimana kau bisa tahu? Hmm? <sighs> Baiklah, aku mengaku bersalah. Bukan pengakuan seperti itu yang aku butuhkan. Kau ini sebenarnya mau apa? Hmm? Kau berkata bahwa kau mencintai istrimu. Tapi tiba-tiba saja kau tinggal pergi dia sendirian dalam keadaan hamil. Kau malah keluyuran ke sana kemari. Sekarang kau enak-enak bermesraan dengan seorang gadis lain. Apakah itu pantas? Apakah itu perbuatan seorang laki-laki yang patut dipuji? Jangan goblok, Kamandano. Kalau kau masih ingin membela diri, Namanya kau laki-laki yang goblok. Goblok dan tidak tahu malu. Lalu sekarang aku harus bagaimana? Kenyataannya sekarang ini keadaanku seperti ini. Aku masih belum sembuh benar dari luka-lukaku. Eh, ketahuilah Kamandano. Mesin sekarang sedang dalam keadaan hamil tua. Setiap saat bisa saja dia melahirkan. Sedangkan kau suaminya tidak ada di rumah. Dia cukup menderita akibat kelakuan dan sikapmu, Kamandanu. Mengapa kau tak henti-hentinya menyiksa wanita itu? Hm? Kalau memang kau tidak mencintainya, lebih baik kau ceraikan saja dia. Tidak, Nindra Karunting. Aku tidak bisa menceraikannya. Aku mencintai wanita itu. Kadal buntung! Ngomong kosong apa ini? Kau mencintai mesin? Hm? Mana buktinya? Mana pengorbanan yang telah kau berikan untuk wanita itu? Kau jangan menipu aku, Kamandan. Sekalipun aku belum pernah mempunyai suami, tapi Nini Raga Runting tahu persis siapa dan apa itu laki-laki. Dia tidak lebih dari seekor kanal buntung, makhluk jahat yang pantas untuk dikuliti kepalanya. Nini Raga Runting, kau boleh saja mempunyai pendapat-pendapatmu sendiri tentang laki-laki. Aku tidak akan ikut campur. Tapi kukira kau pun tidak berhak untuk ikut campur urusan keluarga kami. Di sini itu adalah istriku. Tutup mulutmu. Enak saja bicara. Pikir dulu, Kamandanu. Pikir dulu kalau kau mau bicara. Jangan hanya asal nyepok saja. Mesin itu memang istrimu. Tapi dia adalah seorang wanita seperti hanya Nini Raga Ruting. Dan aku tidak akan terima jika seorang wanita diinjak-injak martabatnya oleh laki-laki. Aku pasti akan membelanya. Kau memang seorang suami yang pantas dihajar sampai babak belur. Tunggu, tunggu, eh. Tunggu dulu. Tunggu dulu, tunggu. apa? Ria, <laughs> aku lagi. Aku lagi kapel peon ada apa? Kamu datang kemari. Sana pergi. Eh, Sana. Oh, oh. Aku datang kemari tentu eh, saja untuk mencampuri urusanmu. Ah, ya? Kau pun seorang laki-laki. Kalian berdua ini sama saja. Kalian sama busuknya. Kalian sama jahatnya. Eh, kaki tanpa rawang. Kau mau pergi atau tidak? Ya, tunggu dulu kataku. Aku ingin ikut bicara. Apa tidak boleh? Saya, kau pasti akan membelanya. Hmm, aku tidak akan membela siapa-siapa. Aku hanya akan menyumbang bicara. Kan ada pepatah yang mengatakan bahwa tiga kepala pasti akan jauh lebih baik daripada hanya sebuah kepala. Ah, itu hanya kata pepatah. Tapi kenyataannya, aku tidak membutuhkan kepalamu. Isi kepala laki-laki hanyalah comberan. Apa ini? Tunggu dulu. Tunggu. Kini Raga Runting tidak lagi mendengarkan apa yang diteriakan Kavit dan Parawang. Dia segera menyerang dengan kencang, Dan sebentar kemudian, dua orang pendekar tua itu pun sudah terlibat dalam pertarungan sengit. Sesaat lamanya Arya Kamandanu melihat jalannya pertarungan. Kemudian diam-diam dia pergi meninggalkan tempat itu untuk mencari Sakawuni. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami Arya Kamandanu dan Sakawuni? Silakan menunggu seri berikut. Demikian sandiwara radio Tutur Tinular.